Bab ini sebenarnya termasuk bab penyempurna, pelengkap terhadap bab fadli tauhid wa ma yukatsiru minadz Sebagai bab yang melengkapi. Nah, Al-Mu'allif tidak menyatakan bab man haqqaqa tauhid barang siapa yang berhasil merealisasikan tauhid al jannah insyaallah. Enggak pakai kalimat insyaallah. Kenapa? Karena memang ini hukum pasti. Beda kalau seandainya berbicara tentang orang atau person tertentu. Maka harus pakai kalimat insyaallah. Tetapi karena ini semacam hukum dalam Islam bahwa barang siapa yang berbuat gini maka dia adalah jannah tempatnya. Itu adalah suatu kepastian. Nah, tapi ketika berbicara tentang person ya, maka harus disertai dengan insya Allah menyerahkan perkaranya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian maksud daripada merealisasikan tauhid adalah upaya membersihkannya dari segala yang mengotorinya. Memurnikan tauhid semurni-murninya dari perkara-perkara yang membuat dia menjadi ciri dan cacat. Ini makna tahqiq dari kalimat man haqqaqa. Nah. memurnikan tauhid dari semua perkara yang mengotorinya baik dalam bentuk syirik dengan dua jenis kesyirikan baik dari syirik akbar sebagai lawan utama pembatal tauhid ataupun dari syirik asgar yang bisa merusak kesempurnaan mengurangi kesempurnaan tauhid itu sendiri. Kemudian <clears throat> membersihkan tauhid, memurnikan tauhid untuk tidak dikotori oleh kotoran bid'ah. Nah, sekaligus juga memurnikan tauhid dengan lebih sempurna lagi dari kotoran-kotoran maksiat. Nah, apa kaitannya maksiat dengan tauhid? Maksiat itu kan bukan syirik. Berarti kalau bukan syirik tidak mengotori tauhid. Bukan. Bukan begitu. Karena ketika seorang berbuat maksiat, baik secara wahir ataupun secara batin, maka pada hakikatnya kesempurnaan tauhid dia berkurang. Bagaimana? Ya, seseorang yang bertauhid dengan tauhid sempurna, dia akan merealisasikan tauhid dalam tiga jenis tauhid. Nah, seseorang yang hendak memurnikan tauhidnya adalah harus dia berupaya memurnikan tauhid dari tiga jenis tauhid atau dalam tiga jenis tauhid. Memurnikan tauhid dalam perkara tauhid rububiyah, sehingga dia tidak sama sekali terbetik di hatinya ada keyakinan bahwa ada selain Allah sebagai pencipta, pemberi rizki, dan yang lainnya. Yang kedua memurnikan tauhid dalam perkara uluhiyah. Sehingga tidak lagi dia berdoa, memohon, bertawakal, beristighatsah, beristi'anah, bernazar kepada selain Allah bersama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, memurnikan tauhid dalam hal al asma wa sifat sehingga dia benar-benar berupaya untuk mengenal al asma dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang mengenal bahwa Allah itu alim, maha mengetahui. Alimun bidzati sudur, maha mengetahui apa yang tersembunyi di balik dada. Sami' maha mendengar maka dengan itu dia akan menjaga lisannya. Dia tahu apa yang dia ucapkan itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia memurnikan tauhid al-asma dalam hal bahwa Allah itu adalah as-sami' bahwa Allah itu al-alim, Maha mengetahui sehingga ketika dia berada sendiri, dia tahu bahwa Allah sekarang mengetahui dia. Al-basir, Allah Maha melihat. Di sini dia akan menjauhkan dirinya dari ma'asi, dari kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kaitan kemurnian tauhid dengan maksiat. Bahwa kemaksiatan sangat menentukan apakah tauhid seseorang itu sempurna di dalam kemurniannya ataukah belum sempurna. Jadi yang dimaksud man haqqaqa tauhid barang siapa yang merealisasikan tauhid mencakup tiga jenis tauhid tersebut. Tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah serta tauhid al-asma was sifat. Nah. Kemudian al-muallif Syekh menyatakan qala Allah taala inna Ibrahim kana ummatan qanitan hanifan walam yaku minal musyrikin. Ini ayat pertama atau dalil pertama dalam bab man haqqaqa tauhid. Dakhala al-jannah bighairi hisab. Kenapa ayat ini diletakkan sebagai dalil pertama dalam bab ini? Karena dalam ayat ini mengandung contoh pemurnian tauhid yang sampai pada tingkat sempurna sebagai uswah dalam perkara tahqiq atau tauhid realisasian tauhid secara murni yang telah dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam jadi Barang siapa yang ingin tahu bagaimana cara memurnikan tauhid, contohlah apa yang telah dipraktekkan oleh Nabi Ibrahim. Barang siapa yang ingin memurnikan dan membersihkan tauhidnya, contohlah bagaimana Ibrahim dahulu memurnikan tauhidnya. Sehingga sampai pada kesimpulan Allah menyatakan qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sesungguhnya, sesungguhnya telah ada pada diri Ibrahim bagi kalian uswatun hasanah. Kenapa Allah sampai memposisikan Ibrahim sebagai uswatun hasanah? Karena beliau telah berhasil memurnikan dan mentahkik merealisasikan tauhid dalam kehidupannya, dalam ibadahnya, dalam tawakalnya dan seluruh amalannya. Ini Ibrahim alaihissalam. Lah atas dasar itulah diletakkan oleh muallif oleh penulis ayat tersebut yakni ayat inna ibrahima kana ummatan sesungguhnya Ibrahim itu adalah ummah padahal Ibrahim itu satu orang Ibrahim sendiri. Tetapi Allah julukin dia sebagai ummah Ibrahim sendiri. Kenapa? Sampai pada posisi seperti ini, seorang Ibrahim pribadi sudah dinyatakan sebagai umat. Karena memang keutamaannya, kelebihannya, kelebihan Ibrahim alaihissalam dalam perkara tauhid, pemurnian ibadah, sehingga dia sampai pada derajat umat. Kemudian kalimat ummah inna Ibrahim kana ummatan makna ummat dalam ayat ini saya ulangi makna ummat dalam ayat ini saya pakai batasan dalam ayat ini kenapa karena ada kalimat ummat dalam ayat lain maknanya berbeda disesuaikan dengan konteks ayat dan konteks keadaan. Umat dalam ayat ini bermakna imam. Inna Ibrahim kana ummatan ay imaman. Yuktada bih. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang ummah. Yakni seorang imam yang patut untuk ditauladani ini sifat pertama Ibrahim dalam ayat ini. Apa itu sifat pertama? Bahwa Ibrahim sebagai ummah. Seorang diri Ibrahim sebagai ummah. Di sini mengandung faidah bahwa tidak pantas bagi seorang muahid, bagi seorang yang bertauhid dan berupaya untuk mentauhidkan Allah untuk berkecil hati ketika dia sendiri menjalankan al-haq. Tidak pantas bagi seorang muwahhid untuk berputus asa menghentikan langkah amalannya, langkah ibadahnya, langkah dakwahnya ketika dia bersendiri. Ketika dia merasa tidak ada yang mendengarkan dakwahnya. Tidak pantas. Ternyata Ibrahim alaihissalam sendiri memulai dakwah di tengah kaumnya yang zalim, yang penuh dengan kesyirikan, memulai dan melanjutkan dakwah dan mengakhiri hidupnya dengan dakwah. Dan itu akhirnya Allah abadikan sampai hari ini keteguhan dan kesungguhan keistiqomahan Ibrahim sehingga sampai pada derajat inna Ibrahim kana ummatan ay imaman sebagai seorang imam yang pantas untuk diikuti, didengar dan ditauladani. Dan seseorang tidak mungkin sampai pada derajat ini. Tidak mungkin seorang sampai pada derajat imam kecuali dia telah merealisasikan dua perkara penting. Dua perkara penting yang mau tidak mau harus ada dan terpenuhi untuk dia sampai meraih berhasil meraih posisi dan derajat al-imamah. Bukan al-imamah ya. Kalau al-imamah itu imamah yang dipakai untuk pakai ain itu. Kalau ini derajat al-imamah pakai hamzah yakni derajat keimaman. Tidak mungkin seseorang meraih ini kecuali ketika dia telah merealisasikan dua perkara penting. Apa itu dua perkara penting? Termaktub dalam ayat Waja'alna minhum a'immatan yahduna bi dan telah kami jadikan di antara mereka para imam-imam yang sampai pada derajat imamah yahduna di amrina yang mereka mampu dan bisa membimbing mengajak mengajarkan al-haq di amrina tentunya dengan perintah dan izin Allah kapan lama sobaru ketika mereka bersabar ini syarat pertama untuk seseorang sampai pada derajat imamah. Ayat ini di dalam surat Hamim Sajdah. Nah, coba perhatikan di surat itu ayat ini. Waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Ketika mereka sabar. Ini pertama. Sabar di dalam beramal. Tidak pernah merasa bosan. Sabar di dalam menjalankan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan. Tidak pernah merasa jenuh. Kalau sempat tertimpa jenuh, dia berupaya untuk menghilangkannya. Untuk menepis rasa jenuh itu tadi. Karena rasa jenuh itu pasti menimpa setiap pribadi muslim. Tetapi hikmahnya adalah seseorang harus berupaya untuk menepis rasa jenuh tersebut ketika datang di saat dia beribadah kepada Allah. Bersabar ketika dia menyampaikan al-haq. Berdakwah, menyerukan kepada tauhid, menyerukan kepada sunnah. Sabar di dalam menjelaskan kepada umat tentang beberapa kebatilan bahwa itu adalah batil. Beberapa bolalah bahwa itu adalah bolalah sabar walaupun dia bersendiri. Inna Ibrahim kana ummatan. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah ummah sendiri. Ibrahim diberi julukan sebagai ummah dan diposisikan sebagai imam yang patut untuk diikuti dan dicontoh. Bahkan Rasul, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk mengikuti caranya Ibrahim, agamanya Ibrahim. Kata Allah, "Anit tabi' millata Ibrahim hanifa." Wahai Muhammad, ikutilah milah agama, prinsip, akidah Ibrahim. Rasul pun diperintah untuk mengikuti prinsip dakwah, prinsip ibadah, prinsip tauhid Ibrahim alaihissalam. Ini Ibrahim. Sampai pada derajat imamah. Karena apa? Karena sabarnya. As-sabr yang membuat Ibrahim sampai pada derajat ini dan diabadikan sampai hari ini dan tentunya sampai yaumul qiyamah. Kemudian yang kedua adalah wa kanu bi ayatina yuqinun dan mereka-mereka itu yang telah Allah angkat derajatnya sampai pada derajat imamah berhasil dengan izin Allah meraih derajat imamah itu tadi Kanu bi ayatina yuqinun. Dahulu mereka itu adalah orang-orang yang yakin. Tidak pernah ragu terhadap ayat-ayat Allah. Tidak pernah ragu terhadap janji Allah. Tidak pernah ragu atas pertolongan Allah. Ini mereka. Ketika berjalan, beribadah, bertauhid, melakukan sunnah, berdakwah, dia yakin bahwa apa yang dia sampaikan adalah hak dan Allah tidak akan menyia-nyiakan dia. Yakin. Ini syarat kedua, al-yaqin. Setelah syarat pertama, as-sabr. Nah, dan dua perkara ini saling berkaitan. Tidak mungkin seorang bisa bersabar kecuali kalau memang dia telah memiliki al-yaqin. Dan tidak mungkin seorang sampai pada al-yaqin kalau dia tidak sabar. Dua perkara ini mutalaziman. Saling berkaitan. Maka dua perkara ini tadi telah dipenuhi oleh Ibrahim. Ibrahim alaihissalam dengan sabarnya menjalankan perintah Allah sejak awal dakwahnya. Ketika Allah memerintahkan dia, wa'adzin finnasi bil hajj, dan umumkanlah untuk seluruh umat manusia ini tentang syariat ibadah haji. Ibrahim sempat apa ini? Siapa yang mau dipanggil? Tidak ada manusia. Kosong. Makkah yang kering, kerontang, tidak ada penduduknya. Siapa yang mau dipanggil? Tetapi Allah sudah menyatakan, umumkan syariat haji. Ibrahim segera mengumumkan syariat haji dan mendakwakannya. Wa subhanallah, apa yang dilakukan Ibrahim terrealisasi pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah menyatakan ya ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin pasti akan datang memenuhi panggilanmu wahai Ibrahim umat manusia ini untuk berhaji baik dengan berjalan kaki atau menunggangi kendaraan-kendaraan. Jadi pada hakikatnya jamaah haji yang datang ini sekarang berjuta-juta umat setiap tahunnya adalah sebagai realisasi janji Allah terhadap Ibrahim yang sendiri. Diperintahkan untuk membangun Ka'bah bersama anaknya Ismail. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida wa Ismail. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ketika membangun Ka'bah bersama putranya Ismail. Begitu selesai Ibrahim menyatakan Rabbana taqabbal minna wahai Rabbku. Terimalah dari kami amalan ini. Nah, dengan yakin Ibrahim. Nah, kalau sekarang Mungkin kita akan putus asa ketika siapa yang mau didakwai. Tidak ada orang. Semua pada nolak. Semua pada pesimis. Semua pada antipati. Tapi Ibrahim dengan yakin dan sabar. Dua sifat inilah melandasi Ibrahim alaihissalam sampai beliau pada derajat karena Ibrahim Ibrahim karena ummatan Nah, ini posisi Ibrahim alaihissalam. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Bukan perkara yang gampang. Bukan perkara yang ringan. Karena Ibrahim sudah lama dia tidak memiliki putra. Sampai beliau berdoa, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berilah aku keturunan dari kalangan orang-orang salihin. Minta Ibrahim, bukan sekali dua kali memintanya. Fabasyarnahu gulamin halim. Kemudian setelah itu baru Allah beri seorang anak halim yang penuh dengan ketenangan cara berpikir yang tepat. Siapa itu Ismail? Setelah Ibrahim meminta, meminta, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, diberilah anak yang bernama Ismail. Falamma balagha ma'ahu sa'ya Ketika sudah mulai Ibrahim Ismail sampai pada umur yang matang. Bersama Ibrahim dididik sejak kecil. Umur dia tidak dewasa, yang sudah dewasa sehingga orang tua sudah merasa tidak terlalu sayang lagi. Tidak pula masih kecil, terlalu kecil, yang hati ini belum terlalu bergantung, belum terlalu cinta. Tetapi ini sudah sampai pada derajat anak sudah mulai bisa diajak bicara, mulai membantu, disuruh ke sana bilang iya, disuruh ke sini bilang iya. Hati ini semakin terikat terkait kecintaannya kepada anak tersebut. Di saat-saat seperti ini, Ibrahim diberi oleh Allah sebuah perintah. Qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuk. Wahai anakku, Aku melihat dalam mimpiku bahwa aku telah menyembelihmu. Subhanallah. Nah, fanzur mada tara. Kira-kira bagaimana wahai Ismail? Bagaimana uh, pendapatmu tentang ru'yah manamiyah ini tadi? Subhanallah jawaban Ibrahim kala ya abatif alma ma tu'mar satadiduni insyaallah Minat sabirin. Jawaban ini membuat Ibrahim semakin cinta kepada anaknya. Coba kalau dia bilang, waduh pak, bahaya ini. Sebelah. Oh janganlah pak, jangan. Itu mimpi dari syaitan, nggak benar. Ya. Ini anak menjawab, ya ada tif'al ma Lakukan apa yang telah engkau perintahkan, engkau diperintahkan oleh Allah. Yakin bahwa ini adalah dari Allah. Luar biasa ini anak. Ya. Lakukan. Praktekkan apa yang sudah diperintahkan kepadamu itu. Saya Satajiduni. Pasti engkau akan mendapatiku. Engkau akan mendapati diriku. Insya Allah. Tidak menyandarkan kepada keyakinan hatinya. Tetapi dia menyandarkan kepada Allah dengan pernyataannya. Insya Allah. Sekaligus mengandung isti'anah sekaligus mengandung permohonan dari Ismail kepada Allah untuk mengokohkan jiwanya, mengokohkan imannya di saat praktek perintah Allah Subhanahu wa taala itu tadi. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Lagi-lagi sabar. Lagi-lagi as-sabr. Subhanallah. Dan ternyata nggak main-main Ibrahim diambil Ismail hatta watallahu lil jabin sampai ditelan, diletakkan dalam keadaan miring ya diletakkan pada bagian badannya ah, sampingnya siap untuk disembelih serius nggak main-main ini ini semua adalah bukti dan realisasi dari Ibrahim terhadap tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Ibrahim berdakwah, memulai dakwah tauhid kepada kaumnya. Begitu pula Ibrahim mendapati berbagai macam gangguan dari ayahnya, dari kaumnya sendiri. Ibrahim ditentang oleh ayahnya. Hati-hati ini kisah penting. Kenapa saya katakan begitu? Sekarang ini disebarkan sebuah majalah yang me menjelekan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab penulis kitab ini disebarkan di Solo, di Pasuruan, di beberapa tempat dengan kedustaan-kedustaan. Nah, di antara yang mereka ucapkan bahwa yang menunjukkan kebatilan dakwah Syekh Muhammad itu adalah dakwah dia tidak disetujui oleh ayahnya. Dakwah dia tidak direstui, bahkan ditentang oleh ayahnya sendiri. Menunjukkan bahwa dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu batilah. Masya Allah. Kira-kira ini hujah ilmiah? Kira-kira yang seperti ini adalah hujah yang didasarkan kepada ilmu? Nah kalau begitu berarti dakwahnya Nabi Ibrahim sesat dong. Kenapa? Karena ditentang oleh ayahnya sendiri, Azar. Bahkan Azar terlibat di dalam upaya untuk membakar Ibrahim. Nah, apakah kemudian dakwah Imam Tauhid ini dinyatakan sesat? sehingga ayat ini inna Ibrahim kana ummatan sebaiknya dibuang saja dari Al-Qur'an? Para hadirin, ikhwani fiddin azan ya iyyakum. Coba antum lihat ahlul batil gimana berhujjah. Ya, bagaimana berhujjah. Nah, apakah ayah Syekh Muhammad Abdul Wahab itu orang yang maksum? Yang tidak pernah berbuat salah, mengerti semua hujah, mengerti semua ilmu? Kalau yang mengingkari itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mungkin. Nah, hujah yang sangat rendah dan murahan. Ya, perhatikan antum bagaimana dakwah Ibrahim. Yang menentang adalah ayahnya sebagai penentang besar terhadap dakwah tauhid yang dibawa oleh Ibrahim alaihissalam. Inilah sifat Ibrahim. Kenapa kemudian Ibrahim dinyatakan sebagai ummah. Kemudian. Qanitan lillah. Sifat yang kedua. Bagi Ibrahim. Sifat yang kedua yang menunjukkan bahwa Ibrahim telah berhasil melakukan tahkik. Realisasi tauhid dalam ibadahnya, dakwahnya, kehidupannya dinyatakan oleh Allah qanitan lillah. Qanit itu isim fa'il dari qanata. Isim fa'il dari kalimat qanata yaqnutu. Fahuwa qanitun. Maknanya adalah qanit itu adalah orang yang berkesinambungan di dalam melakukan ketaatan. Nah, dalam waktu yang lama, ini qanit. Sehingga seorang yang lama berdiri di dalam sholatnya, dilaku, dinyatakan bahwa orang itu sedang melakukan kunut. Karena kunut itu adalah berdiri lama di dalam melakukan doa atau membaca Al-Quran dan ketaatan. Nah, ini sifat kedua dari Ibrahim alaihissalam qanitan lillah. Yakni dia secara kontinu dan berkesinambungan di dalam melakukan ibadah, melakukan tauhid, melakukan dakwah. Berkesinambungan terus-menerus. Qanitan lillah. Lillah. Perhatikan kalimat lillah sekarang. Bukan lil muluk, bukan untuk penguasa, wala lil agniya bukan pula melakukan kunut itu tadi terhadap para orang-orang kaya. Tidak, tetapi semuanya lillah, tidak ada satu kepentingan apapun. Tidak dilatar belakangi oleh suatu kemaslahatan apapun yang kaitannya dengan kemaslahatan pribadi, kemaslahatan dan kepentingan kelompok atau kaum tertentu. Beda dengan kondisi sekarang ya. apa yang dinamakan sebagai dai atau ulama atau aktivis di masa ini ada sebagiannya yang berbuat untuk sebuah kepentingan politik kemarin berfatwa bahwa presiden perempuan haram baru kemarin Haram, tidak boleh. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Keluar hadisnya. Ha? La yufliha qaumun wallau amrahum imra'ah. Tidak akan pernah berhasil suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada wanita. Wah, macam-macam sudah fatwa haram. Besok baju yang kemarin basah belum kering dijemur. tiba-tiba menyatakan boleh dapat fatwa katanya dari seorang ulama di Mekah. Nah, nggak tahu siapa ulamanya di Mekah. Nah, boleh katanya presiden atau pimpinan itu wanita boleh. Subhanallah. Apa di balik ini? Kok cepatnya berubah? Ya. Ada masalah apa ini? Nah, ini kalau konitnya itu bukan lillah tetapi lil muluk nah walir ru'asa nah ini pertama ada yang seperti ini Ibrahim lah semuanya dia lakukan lillahi nah ibadah dia taatan yang dia lakukan lillah kemaksiatan yang dia tinggalkan lillah dakwah yang dia lakukan lillah dalam bentuk berkesinambungan dan kontinu. Nah, lah pada masa-masa ketika masa sudah berubah, ya, di mana suara rakyat sangat menentukan, di mana suara rakyat sangat ditakuti, di mana suara mayoritas merupakan kebenaran mutlak yang harus dilaksanakan. Tidak jarang para dai atau yang dijuluki ulama dan kiai yang berfatwa, berceramah, berorasi sesuai dengan kemauan mayoritas. Kalau mayoritas sekarang sedang mengeluhkan naiknya BBM, mayoritas sekarang sedang mengeluhkan korupsi, waduh mimbar Jumat rame dengan korupsi. Mimbar Jumat rame dengan kenaikan BBM. Ah, zalim, tidak memperhatikan dan tidak mendahulukan kepentingan rakyat kecil. Karena kebetulan para hadirin yang hadir di sana, para pendengar dan mayoritas yang di sekitarnya, ukuran hak dan tidak hak itu adalah perut. Ukuran hak dan tidak hak itu adalah murahnya BBM dan harga beras serta gula. Kalau gula murah, ini hak. Ya. Kalau BBM murah, Masya Allah. Kiai jempol ada. Ya, nah, nah ini nggak lillah ini yang seperti ini. Bulutin-bulutin pun yang mestinya diisi dengan dakwah tauhid, dakwah kepada sunnah, mengajarkan orang tentang sholat, mengajarkan orang tentang wudhu, bagaimana beribadah kepada Allah dengan benar. Isinya pun provokasi yang kemudian dinilai oleh sebagian masyarakat atau mayoritas masyarakat, ini buletin jantan ini. Ah, buletin itu melulu tauhid, ketinggalan zaman, Mbak. Ya. Melulu bagaimana sholat itu bisa khusyuk, Bagaimana merapikan soft dan apa hukumnya merapikan soft. Bukan zamannya sekarang. Sekarang kita menghadapi tirani yang zalim. Nah, begitu. Nah ini enak yang seperti ini. Lah, cara yang seperti ini bukan bagian daripada apa yang disifatkan dalam kata-kata qanitan lillah. Maka ikhwani fiddin azzani allahu iyakum Allah sebutkan ayat ini sebagai tolak ukur. Ya, seseorang itu dinyatakan berhasil merealisasikan tauhid ataukah tidak. Nah, dalam pengertian realisasi yang bermakna sempurna sampai pada derajat al-kamal, kesempurnaan. Qala hanifan lil hanifan. Dan Ibrahim itu adalah seorang yang hanif. Nah, seorang yang hanif itu adalah seorang yang selalu mengarah kepada ketaatan dan selalu menghindar dari kemaksiatan. Ini hanif. Selalu mengerjakan ketaatan dan selalu berupaya untuk menghindarkan kemaksiatan. Selalu berbuat tauhid dan selalu menghindarkan dirinya dari syirik. Ini orang namanya Hanif yang seperti ini. Nah, Hanifan walam yaku minal musyrikin. Ini sifat yang keempat. Hanifan sifat yang ketiga bagi Ibrahim. Walam yaku minal musyrikin adalah sifat yang keempat yang ada pada Ibrahim. Apa makna walam yaku minal musyrikin? Ini perhatikan penting sekali Allah menyatakan dengan lafaz walam yaku minal musyrikin. Nah, katanya orang yang belajar nahu bahwa lam itu harf harfu nafyin wa qalbin wa jazmin katanya. Katanya orang yang belajar nahu. Lam itu harfu nafiyin, yakni suatu huruf yang berfungsi menafikan sesuatu. Yang kedua, qalbin, yakni membalikkan masa atau waktu dikerjakan suatu amalan dari mubarak menjadi madhi, dari future menjadi past tense. Biar gampang bantu aja. Dari continuous tense menjadi past tense ya. Ini fungsi daripada lam. Jadi kalau ada fiilnya mubarek berakhirnya itu future atau continuous, masuk lam. Berarti ini lalu sudah past tense sudah maldi. Ini maknanya harfu qalbin. Yang ketiga jazmin, pasti. Bahwa itu sudah pasti terjadi peristiwanya pasti, ketidakadanya pasti ini. Makna daripada jazmin. Jadi tiga. Lam itu harfu apa? Nafyin, wa qalbin, wa jazmin. Tanpa anak ulangi faham insyaAllah. Apa maknanya nafi, apa maknanya qalb. Ya, qalb itu membalikkan. Nah, maksudnya membalikkan apa? Membalikkan dari waktu yang sekarang atau akan sedang dilakukan menjadi waktu yang telah lalu lewat. Dibalik masanya. Ini lam yaku yakni maksudnya Ibrahim itu tidaklah di masa yang lalu ya bagian daripada orang-orang musyrikin lam yaku minal musyrikin Ibrahim itu tidaklah pada masa yang lalu pernah menjadi walaupun sebentar bagian daripada kaum musyrikin. Memang disebutkan bahwa Ibrahim tidak pernah ikut-ikutan orang kampungnya. Ibrahim tidak pernah ikut-ikutan orang kampungnya. Orang kampungnya ketika beribadah kepada selain Allah, Ibrahim tetap sejak kecilnya bersih dari kesyirikan. Ini dari pernyataan Allah, walam yaku minal musyrikin. Nah, kalau dalam umat Muhammad SAW, Rasul SAW tidak pernah sejak kecilnya ikut-ikutan yang dilakukan oleh musyrikin Quraisy. Begitu pula juga Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Tidak pernah ikut-ikutan apa yang dilakukan oleh musyrikin Quraisy ketika melakukan peribadatan kepada orang-orang soleh yang berada di sekitar Ka'bah sebagai tandingan Allah Subhanahu wa taala. Ini maknanya. Loh, berarti cuma dulu saja tidak pernah jadi musyrikin. Berarti setelah itu, setelah itunya dihapuskan dengan kalimat hanifa Ya. Jadi kalimat hanifa itu menafikan, meniadakan kemungkinan Ibrahim sebagai atau pernah menjadi orang musyrik sekarang dan yang akan datang. Paham? Walam yaku minal musyrikin menafikan, meniadakan kemungkinan Ibrahim pernah menjadi atau pernah berbuat kesyirikan pada masa yang yang telah lalu. Jadi lengkap ini. Hanifan untuk sekarang dan yang akan datang. Ibrahim tidak pernah sedikit pun berbuat syirik kepada Allah dan pada masa yang lalu walam yaku minal musyrikin. Tidak pernah sedikit pun Ibrahim berbuat kesyirikan. Lengkaplah Ibrahim salam Ini makna kalimat walam yaku minal musyrikin. Lalu di sana ada fungsi lain. Fungsi lain daripada kalimat walam yaku minal musyrikin. Ya. Ada fungsi lain. Fungsi yang pertama apa tadi? Itu tadi yang sudah didengarkan bersama. Fungsi lain daripada makna kalimat walam yaku minal musyrikin adalah bantahan terhadap kaum musyrikin Makkah. Bantahan terhadap mereka dalam hal apa? Dalam hal ketika kaum musyrikin mengklaim, mengaku-ngaku bahwa Ibrahim itu adalah seagama dengan mereka dan bahwasanya kegiatan dan praktek ibadah yang dilakukan oleh musyrikin Makkah itu adalah bagian daripada Ibrahim. Sering saya sebutkan dalam majelis bahwa Quraisy Makkah itu keturunan Ibrahim anak cucunya. Ya. Quraisy Makkah itu bukan sama kayak orang Hindu Buddha. Animisme tidak. Mereka keturunannya Ibrahim dari putranya Ismail. Yang Ka'bah itu didirikan berada di kampung mereka. Berada di kampung mereka. Dan di antara prinsip penting dalam Quraisy adalah pemuliaan terhadap Ka'bah, penghormatan dan pengagungan terhadap Ka'bah. Jadi Quraisy itu tidak sama dengan yang mengagungkan sapi dan yang mengagungkan gamelan ataupun yang menyembah matahari ataupun yang tidak beriman sama sekali kepada Tuhan. Tidak sama. Mereka adalah keturunan Ismail bin Ibrahim alaihissalam yang mereka juga melakukan haji memenuhi panggilan Ibrahim juga. Tetapi sayang ibadah mereka sudah dicampur aduk dikotori dengan berbagai macam kesyirikan, tawasul kepada selain Allah, meminta tolong, bertawakal kepada selain Allah dari orang-orang soleh yang sudah dimonumenkan, diabadikan mereka dalam bentuk monumen. Kalau di Indonesia ini mungkin sekarang adanya gerbong mau, ya, patung Jenderal Sudirman, Ponogoro, ya, itu lama-lama bisa disembah nanti, ya, lama-lama bisa disembah. Bagaimana seorang subhanallah ya ikhwan sekaligus perlu disebut hadal jahil Imam Samudra ya di bukunya dia sebutkan dia berbangga terhadap dia menyatakan ternyata alhamdulillah saya ini masih keturunan mujahid karena kakek saya adalah seorang mujahid walaupun orang menamakan pahlawan nasional tetapi dia telah berjihad dan sampai hari ini patung dia diabadikan di kota e, tempat dia tinggal sana. Nah, patung kakeknya katanya memegang senjata atau bambu runcing berbangga terhadap patung kakeknya, tidak tahu si jahil ini karena tidak pernah belajar tauhid. Ya. JI dan Al-Qaeda itu tiap hari jihad, jihad, jihad, jihad. Hah? Bagaimana nembak, bagaimana ngebom. Itu yang tahu kafir, kafir, kafir, kafir. Ini yang dipelajari, ya. Sehingga nggak tahu bahwa pembuatan dan penghormatan kepada patung-patung itu merupakan jalan besar menuju kesyirikan sebagaimana kaum Nuh melakukan hal itu ketika orang-orang soleh dan para pahlawan dan dermawan yang ada di masa mereka diabadikan dan dikenang jasanya, dikenang kepahlawanannya dan kedermawanannya melalui monumen-monumen. Yang kemudian diibadahi bersama Allah. Ya. Diyakini mereka bisa memberi barokah, diyakini mereka bisa memberi syafaat, lambat laun generasi ganti generasi. Sekarang ini generasinya Imam Samudra hanya sebatas mengenang kakeknya dan memuji kakeknya. Nanti anaknya Imam Samudra dan cucunya. Ya. Na'udzubillah. Jahil. Kebodohan ya ikhwan. Bagaimana mau berjihad lalu jihad untuk apa? Nah. Lah, ketika suatu pergerakan, suatu dakwah tidak mementingkan tauhid, maka amalan yang lainnya pun hancur dan gagal. Tauhid sangat menentukan dan sebagai pondasi berhasil tidaknya sebuah bangunan. Nah, ini penting untuk diketahui oleh setiap pribadi muslim. Lah, ketika musyrikin Quraisy mengklaim bahwa ibadah mereka, amalan mereka, aktivitas mereka itu adalah bagian daripada millatu Ibrahim. Bagian daripada agama Ibrahim. Allah dengan tegas menyatakan, Walam yaku minal musyrikin. Dalam ayat lain Allah menyatakan, Wama kana minal musyrikin. Ayat ini dipertegas dalam ayat lain dengan lebih rinci. Sekaligus Allah membantah dalam ayat lain terhadap kaum Yahudi dan kaum Nasoro serta musyrikin. Yang ketiga-tiganya mengklaim bahwa Ibrahim bagian dari mereka dan mereka bagian daripada Ibrahim. Agama Ibrahim bagian daripada agama mereka dan agama serta ibadah mereka bagian daripada agama Ibrahim. Allah menyatakan dengan tegas, "Maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan, walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin." Bukanlah Ibrahim itu kata Allah bagian daripada Yahud. Bukan. Bukan pula Ibrahim itu bagian daripada agama Nasara. Tetapi dia adalah seorang hanifan musliman. Seorang yang hanif, yang muslim. Wa ma'kana minal musyrikin sekaligus. Dan bukan pula Ibrahim bagian daripada orang-orang musyrikin. Bukan seperti yang mereka klaim. Nah, maka dari itu eh, perkara ini sangatlah penting untuk kita mengerti tentang sejarah Ibrahim walaupun dengan singkat. Sehingga memberi semangat kita untuk bersabar, memberi semangat kita untuk yakin. Lalu bagaimana Ibrahim juga sebagai seorang imam? Perkara apa yang pantas untuk dicontoh? Yang sebagiannya sudah disebutkan. Kesabaran yang ada padanya. As-sabr, al-yakin yang ada padanya Sifat hanif yang ada padanya. Sifat qanit yang ada padanya. Kemudian dalam ayat lain Allah menyatakan, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu." Sesungguhnya telah ada bagi kalian, telah ada qad ya, telah ada bagi kalian pada diri Ibrahim uswatun hasanah tauladan yang baik dalam ayat ini khususnya ayat ini sekarang yang kita dengarkan bersama khususnya Allah menjadikan sebagai tauladan dan Allah abadikan dalam ayat ini apanya sih apa karena Ibrahim dermawan apa karena Ibrahim berakhlak baik apakah karena Ibrahim peduli terhadap kepentingan umat punya kepedulian kepada umat apakah karena itunya yang diabadikan oleh Allah dalam ayat ini khususnya yang kemudian Allah beri garis bawah bahwa Ibrahim sebagai uswatun hasanah. Allah lanjutkan liqaumihim ketika Ibrahim dan kaumnya itu dan para pengikutnya berkata dengan tegas kepada kaumnya, kepada penduduk kampungnya, "Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah." Sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan perkara-perkara yang selama ini kalian ibadahi selain Allah. Jadi bukan hanya berlepas diri dari kesyirikannya. Sekaligus berlepas diri daripada orang-orang yang berbuat syirik. Inna bura'au minkum. Antum antum. Kami berlepas diri dari kalian dan yang selama ini kalian ibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Enggak cukup sampai sini dipertegas lagi. Kafarna bikum dan kami mengingkari betul terhadap perbuatan kalian ini. Terhadap kalian yang selama ini melakukan hal itu. Kafarna bikum. Enggak cukup sampai sana saja Ibrahim. Lanjut. Wabada bainana wa bainakumul adawatu wal bagdha abadan dan mulai hari ini mulai sekarang tampaklah permusuhan dan kebencian coba nggak lemah lembek gitu apa lemah lembut ha? lembek gitu ha? nggak tegas hakaza wabada bainana wa bainakumul adawatu wal bagdha muncul mulai sekarang, tampak mulai sekarang. Saya umumkan permusuhan dan sikap saling membenci dengan kalian semuanya. Tapi ada batasnya. Apa batasnya? Bukan batasan waktu dan batasan tempat. Ya. Selama dua tahun tidak. Atau selama kalian berkuasa tidak. Atau selama kalian masih berada di daerah sini tidak atau selama kalian uh, memberikan kepada kami upeti tidak atau selama kalian uh, barakallahu fikum meninggalkan kampung ini dan menyerahkan kekuasaan kepada kami tidak batasannya adalah hatta tu'minu billahi wahda sampai mau kalian benar-benar beriman bertauhid kepada Allah satu-satunya ini batasannya lah Bagaimana seorang dai di masa ini atau seorang yang dinyatakan sebagai ulama di masa ini yang bersikap lembut terhadap orang-orang kafir, bersikap lembut terhadap kaum musyrikin, ya. Seperti Hasanul Banna, pendiri kelompok Al-Ikhwanul Muslimin yang menyatakan bahwa inna khusumatana ma'al yahud laisat khusumatan diniyah. Sesungguhnya permusuhan kami, permusuhan kita dengan kaum Yahudi itu bukan permusuhan yang dilandasi oleh agama. Dia lanjutkan nggak sampai di sini. Bahkan Allah kata dia, Al-Qur'an menghimbau untuk kita saling mencinta bersaudara dengan mereka. Di mana Al-Qur'an menyuruh ini? Di mana? Di ayat mana, Pak? Pak Hasan. Di mana? Ya. Dipertegas omongan ini oleh Yusuf Al-Qarbawi. Dan tokoh-tokoh Al-Ikhwanul Muslimin di Sudan. Kayak Hasan At-Turabi. Tokoh ikhwan muslimin di Yaman kayak Abdul Majid Az-Zindani yang bukunya Al-Iman sudah diterjemahkan atau VCD-nya sering muncul ketika menjelaskan hubungan ilmu pengetahuan dengan Al-Quran. Bagaimana janin perkembangannya, bagaimana laut. Banyak diikuti oleh umat. Hadir dalam seminar pertemuan persatuan agama-agama. Yang diantara kesimpulan dan kesepakatan bersamanya itu tidak ada beda seorang Nasrani dan Muslim. Untuk mendapatkan kekuasaan. Sama. Semua saudara. Kira-kira ulama dari sisi mana? Cobalah wahai kaum berpikirlah secara ilmiah. Cobalah wahai kaum tinggalkan pemikiran buta dan taklid buta. Jangan ulama itu sama dengan artis. Jangan. Karena kalau artis itu sesuai dengan selera. Asyik ya. Wah bagus. Bukan. Kita mengikuti ulama itu dengan ilmu. Sesuai dengan namanya ulama. Itu jamak daripada alim. Asal katanya alima. Ilmu. Bukan selera. Nah, ini kebanyakan umat mengikuti atau mentokohkan dan membusikan seorang sebagai ulama berdasarkan selera dan kejahilannya, tidak berdasarkan asal kata dari kalimat alim atau kalimat ulama, yaitu dari fi'il madhi kata kerja alima ya'lamu. Jadi harus berdasarkan ilmu. Lah, apakah ini ulama? atau semacam Hasanul Banna yang juga mengajak umat dan menghibau umat untuk bersatu dengan kaum Rafidah. Syiah Rafidah. yang meyakini bahwa tidaklah terbit matahari kecuali minta izin kepada Ali bin Abi Thalib. Ucapan tidak pernah diucapkan oleh Abu Jahal. Mengajak kita untuk berpelukan dengan mereka. Subhanallah. Nggak perlu kita berselisih. Loh, Kenapa kalau berselisih? Enggak bagus berselisih. Oh berarti Ibrahim tidak bagus dong. Ibrahim yang Allah nyatakan sebagai uswah. Apa uswahnya? Karena banyak saum apa? Karena banyak sodako apa? Apakah karena banyak akhlak yang mulia? Padahal itu semua bagus. Bukan itu yang diabadikan oleh Allah. Yang diabadikan adalah pernyataan Ibrahim. Inna bura'a'um minkum wa mimma ta'budun min dunillah. Kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal bagba'a abadan selama-lamanya hatta kecuali sampai kalian mau beriman kepada Allah satu-satunya. Seperti ini uswatun hasanah itu. Bagaimana kita bisa bersatu dengan kaum yang meyakini bahwa Allah itu bersama makhluk-makhluknya di mana-mana, bahkan tidak seekor anjing pun atau babi pun di sana kecuali ada Allah. Kemudian kita membangun pergerakan kita Baik pergerakan dakwah, pergerakan jihad, pergerakan politik bersama dengan orang-orang seperti itu. Dengan alasan yang penting kita sekarang banyak dulu karena mayoritas sangat menentukan. Jangan bicara ini karena ini akan memecah belah umat. Oh karena itu. Jadi mayoritas itu menentukan. Lupa kepada ayat. Inna Ibrahim kana ummatan. Ibrahim itu adalah seorang umat sendiri. Tetapi Allah nyatakan sebagai ummah. Sementara ini yang banyak yang banyak ini bukan ummah. Itu adalah ghusa seperti buih. Yang akan hancur dan sirna. Kalau nggak hari ini besok atau besok lusa. Maka ahli sunnah menilai, berbicara, menghukumi, beribadah, berdakwah, berakhlak, bermoral, bermuamalah. Semuanya ilmiah. Bukan selera, bukan emosi, bukan perasaan, bukan kebiasaan. Maka ikhwani fiddin azani Allah yakum. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang bisa mengambil uswah dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dan mudah-mudahan kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala as-sabr, kesabaran di dalam melakukan ibadah, sabar di dalam melakukan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan, sabar di dalam uh, barakallahu fikum na'am melakukan dakwah tauhid dan dakwah sunnah ini dalam keadaan apapun. Mudah-mudahan Allah beri kepada kita yakin, yakin bahwa kita di atas al-haq dan bahwasanya Allah tidak akan membiarkan kita dan bahwasanya Allah akan menampakkan al-haq kapan saja, di mana saja dengan sesuai yang Allah kehendaki. Mudah-mudahan Allah memberi kepada kita ilmu nafi'.